Had. Ya, mau tanyakan tafadhol. Turun bunyi ini ya. Tanya dalam mau dan ini ya, Pak. Ha, tafadhol. Hmm. Kok diem aja ya, Pak? Monggo, ada yang mau di, disampaikan? Kalau perincian-perincian gerakan-gerakan mereka panjang ya, Pak. Disebutkan e, tuntas oleh para ulama kita yang menulis terkait dengan masalah e, suyu'iyah ini. Luar biasa. Hmm. Tafadhal. anak muda yang anak pang Maksudnya gimana? Artinya PKI termasuk komunisme gitu. Ya wallahu alam. Tapi orang-orang semacam ini sangat mudah ditunggangi oleh siapapun, termasuk komunisme. Apa pengangguran nggak virus ya Hah? Ya akhirnya ya anak nakal. Penampilannya seperti itu, perbuatannya juga seperti itu. Hah? Tapi kalau mengatakan mereka kafir, nggak bisa sembarangan cek masing-masingnya. Mengatakan mereka komunis, ya belum tentu, cek masing-masingnya. Banyak di kalangan mereka yang muslimin, tapi ya begitu ya, Pak. Muslimin yang mengerti agama para fikum. Ma'ruf di tengah-tengah mereka eh, tindakan-tindakannya banyak yang melanggar syariat. Bahkan di tengah-tengah mereka biasa yang namanya free sex bisa. Kemudian eh, narkoba juga demikian. Al-muhim bukan perkara yang bagus program karya yang bagus barakallahu fikum. Ya Allah, pertanyaannya umum. Labas. Apakah tukang jagal yang menyembelih hewan kurban terkena larangan untuk tidak memotong kuku, rambut, dan bagian tubuh yang lain? Tidak masuk itu tukang jagalnya yang disebutkan dalam hadis yang berkorban kecuali kalau tukang jagalnya tukang jagal dan dia juga korban maka tidak boleh potong kuku rambut kudus segala macam Wah insyaallah ya atau Allah Masya Allah. Siapakah yang lebih didahulukan untuk menjadi imam antara dua orang berikut ini? Orang yang banyak hafalannya, tapi cukur jenggot. Atau orang yang sedikit hafalannya, tapi nggak cukur jenggot. Masya Allah. Yang didahulukan yang sedikit hafalannya, tapi dia di atas sunnah. Sebab orang yang mencukur jenggotnya fasik, masuk eh, me, apa namanya melakukan larang-larangan agama. Orang yang adil didahulukan daripada yang fasik. Ini fatwa seingat saya dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Cari yang hafalannya banyak di atas sunnah. Nah, gitu ya. Orang yang hafalannya banyak tapi bacaannya sering salah dalam tajwid. Seperti tidak bisa membedakan hamzah dengan ain ataukah orang yang sedikit hafalannya tapi fasih bacaannya Masya Allah Taib, e, terkait dengan masalah kesalahan baca dua macam yang pertama ialah khata'un fahish kesalahannya fatal tabituhu ay e, annahu yukhilu bil ma'ani bacaannya merusakkan makna merusakkan makna yang ini e, nggak uh, di enggak dimaafkan yang kedua uh, khata'un ghairu fahish. Kesalahannya enggak enggak, enggak fatal. Dhabituhu la yukhilu bil ma'ani. Tidak merusakkan makna bacaan. Yang ini enggak ada masalah. Yang ini enggak ada masalah barakallahu fikum. Umumnya kalau hamzah dengan ain mirip-mirip member ya ikhwan. Nah, insyaallah dimasukkan dalam bab yang kedua tadi. Artinya tidak begitu jelas sisi kesalahannya gitu ya Pak. Hamzah dengan ain. Kata orang membaca ain ke bab ain. Jadinya kayak orang apa? ngain akhirnya Ivan. <laughs> Al-muhim kalau kesalahannya nggak begitu fatal didahulukan yang akra'uhum li kitabillah yang paling banyak hafal Qur'annya. Para klasikum. Kita gitu, ya? saja Dan bisa ya tanawab gitu loh, saling gantian. Yang ini hafalannya banyak, yang ini hafalannya sedikit lebih fasih gantian. Setelah ini, ini, ini, ini nggak ada masalah. Ya tanawabun fil imamah. Pergantian dalam masalah keimaman Barakallahu fikum. Kalau ini enggak ada diganti yang ini, demikian seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Azan dulu terus komatnya nanti. Teruskan tanya jawabnya. Tafadhol. Nah, aku istiti. <laughs> Tayyib ada yang bertanya, manakah cara menghitung zakat mal yang benar jika nisab emas 85 gram diasumsikan 40 juta, sedangkan harta yang dimiliki 100 juta. Apakah dengan cara 2,5 persen kali 40 juta, 2,5 persen kali 40 juta sama dengan kurang lebih 80 juta? dan sisanya yang 40 yang yang 20 juta tidak diambil zakatnya karena belum mencapai nisab ataukah dengan cara 2,5% dikalikan 100 juta total harta. Jawabannya barakallahu adalah 2,5% dari semua harta yang Anda miliki. Jadi kalau Anda memiliki harta mencapai lebih dari nisabnya, maka yang dihitung 2,5% dari semua harta. Anda memiliki satu miliar, maka 2,5 dari satu miliar. Anda memiliki 100 juta, maka 2,5 persen dari 100 juta. Demikian seterusnya. Hmm. Bolehkah sholat Jumat di Masjid Hizbiyin. Masya Allah. Tanya kok aneh-aneh tuh ya Fadil. Mestinya kan sholat Jumatnya di masjidnya Ahlus nah kan tenang gitu loh urusannya. <laughs> Kok cari yang yang neko-neko gitu ya. Jawabannya para kelasikum adalah itu ketika e, kondisi yang sifatnya e, tertentu saja ya. Kondisi yang nggak memungkinkan untuk sholat di masjidnya ahlu sunnah. Mungkin jauh di tempatnya dia nggak ada, jauh misalkan dari eh, Batang sana harus ke sini, Kadon. eh, jangan jauh-jauh lah. Wira desa ke sini, kejauhan. Yang ada di sana sudah. Maka dipilih masjid yang paling mendekati sunnah, baik masjid yang orang-orang awam atau mereka. Tayyib, sholatnya sah dikarenakan sholat di belakang orang yang menyimpang sah selama dia kafir dengan ini pendapat hampir semua para ulama yang mengatakan tidak sah dia yang menyimpang pendapatnya e, ketika khutbah berlangsung maka dia tidak memperhatikan isi khutbahnya tersibukkan dengan yang lain jangan fokus pada khutbah tidak boleh mendengarkan ceramahnya hizbi jika fokus pada yang lain antum fokus entah dalam hati antum berzikir baca Al-Qur'an dan segala macam sampai dia selesai selesai salat langsung syarat balik pulang ya Sehingga yang lebih afbal carilah tempat-tempat yang sesuai dengan sunnah. Itu di antara faedahnya mendekat ke tempat-tempat yang sesuai dengan sunnah. Apa hukum infak di masjid umum? Apakah kita ikut menanggung dosa jika uang infak itu digunakan untuk acara bid'ah sedang niat kita infak bukan untuk itu? Jawabannya para kalafikum al masjid thalatha. Masjid itu ada tiga macam. Yang pertama ialah masjid Sunnah. Masjid Sunnah, masjidnya harus Sunnah Salafiyin. Yu'raf fihi Sunnah, untuk amal fihi Sunnah, dikenal sunnahnya, diamalkan sunnahnya, ma'ruf dengan sunnah dengan salafiyahnya. Ada bila syak dengan tanpa ragu lagi antum diminta untuk ta'awun, untuk infak dan segala macam di sini. Termasuk ta'awun al biri wat taqwa. Hayam belum? Yang kedua dikatakan dengan Masjidil Bid'ah. Masjid Bid'ah. Apa maksudnya ya, Pak? Maksudnya masjid yang masyhur, yang ma'ruf, masjidnya Hizbigin, masjidnya ahlul bid'ah. Sebagai corongnya Hizbigin, corongnya ahlul bid'ah, dikerjakan di sana ritual-ritual bid'ah, amalia-amalia bid'ah, lebih banyak bid'ah <laughs> daripada sunnahnya. Sehingga masyhur dengan Masjidil Bid'ah. Yang ini tidak wala karamah. Antum tahun di sana termasuk antum infak di sana termasuk ta'awun alal ismi wal udwan. Yang ketiga adalah al masjidul am, masjid umum fasum, fasilitas umum ya kawan. Dikatakan sunnah ya enggak juga sih Ada juga beberapa acara-acara yang enggak sesuai dengan sunnah Dikatakan masjid bid'ah Ya enggak juga sih Banyak juga acara-acara yang sesuai dengan sunnah Umum tidak masyhur sebagai masjid sunnah, tidak masyhur sebagai masjid bid'ah. Di sini diperbolehkan bagi kita untuk infak di sana. Dan tentunya antum pilih infak-infak yang sesuai dengan uh, yang sesuai dengan sunnah. Jangan infak pas acara bid'ah atau perkara-perkara digunakan untuk acara bid'ah. Untuk umum. Labas, infak untuk mic ini umum, infak karpet ini umum, lampu umum. Ya, terkait dengan mereka mereka yang menggunakannya untuk acara-acara bid'ah yang dosa mereka. Atau nggak meridhoinya nggak ada masalah. Itu sifatnya boleh. Yang afdal berinfak kepada masjid-masjid ahlu sunnah salafiyin. Nah ya, masjid salafi juga masih memerlukan banyak infak dan sedekah ya, kawan. Walau ya, kawan. Masih banyak merintis, masih banyak yang enggak bagus. Dukung mereka semua supaya berkembang. Hmm, barakallahu fikum. والله تعالى أعلم بالصواب ما شاء الله Afan Ustaz? Jika kita kehilangan harta, berapapun banyaknya, bisa cepat merelakan dan melupakan. Hmm, nah, rupanya syukurnya gampang ini. Hilang ya biasa. Hah, Boleh ya, lancar eh, gitu ya. Tapi Ustaz, kalau hati ini merasa tersakiti, susah untuk melupakannya mudah tersinggung, bahkan dendam. Ustaz. Sulit percaya sama orang. Obatnya apa Ustaz? Masya Allah. Masya Allah. Saya mau tanya sama antum. Ketika ada orang lain yang menggitukan antum, antum suka enggak? Suka enggak? Misalkan antum eh, apa namanya? masalah sama seseorang. Antum punya salah sama saudara, gesekan sama seorang. Uh, antum dibenci sama orang tadi, dibenci, us, pak sakit hatinya sama antum, wah, antum dendam sama dia dendam sama antum, waduh, pelakon luar biasa. Antum suka enggak? Senang apa enggak? Hah? Senang apa enggak? Jawabannya gimana tuh Ustaz? kayak gitu. Saya udah minta maaf sama dia, enggak bisa Ustaz. Us kalau ketemu saya tuh uh, kepengen nelen saya Ustaz. Nah, ya sama. Kalau antum tidak suka, orang lain juga tidak suka. Sehingga obatnya adalah barakallahu fikum sabdanya Rasulullah SAW la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Belum sempurna iman seseorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk diri dia sendiri berperkara kebaikan. Mafhumnya kata para ulama, riba li akhihi ma yubghidu nafsihi minasyarr. Dia nggak suka membenci untuk saudaranya apa yang dia benci untuk diri sendiri berperkara kejelekan. Obatnya jadikan saudara-saudara antum itu seperti diri kamu sendiri. Seperti diri kamu sendiri. Posisikan mereka seperti diri kamu sendiri. Barakallahu Jadi masa mungkin antum rela dendam dengan diri sendiri? Sakit hati dengan diri sendiri? Ya, saya katakan yang namanya orang kecewa normal. Sakit hati normal ya. Tapi jangan kemudian terus dibikin membudan, dah hatam-hatam. Nah, sekali aja sakit hati kemudian diupayakan untuk dihilangkan. Dihilangkan supaya muamalah terus terjalin dan bagus. Apalagi kemudian dia teman tadi itu ngaku bersalah, minta maaf segala macam. Maafkan, hilangkan semua dendam. Sebagaimana engkau mengharap ketika kamu salah sama orang lain, mereka sudah memaafkan antum ya, dan tidak dendam sama antum. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbul nafsi. Ingat, dia saudara kamu sendiri. Saudara seiman, saudara seislam, seagama, barakallahu fikum, saudara kamu sendiri. Barakallahu fikum. Pelan-pelan saya saya saya katakan tidak bisa langsung hilang, tapi proses pelan-pelan ya, Pak. Ah, diringankan, diringankan terus sampai hilang itu semuanya. Dengan ke kemauan, dengan jiwa besar, dengan ketulusan dan kesabaran, insya Allah bisa. Barakallahu fikum. Sampai jam berapa ya, Pak? ada seseorang yang bekerja sebagai security, keamanan. Ketika dia mendapati shift kerja, ketika hari Jumat, apakah dia mendapatkan udur untuk tidak mengikuti sholat Jumat, hanya luhur? Bagaimana hukumnya? Ini ditanyakan kepada Lajnah Daimah. Lajnah Daimah di Saudi Arabia. Dan juga fatwa para ulama yang lain secara khusus Syekh bin Bas rahimahullah, Syekh bin rahimahullah tentang orang-orang yang memang harus menjaga sesuatu yang sifatnya kemaslahatan umum kalau seandainya nggak dijaga akan muncul kemadaratan maka mereka barakallahu fikum dikasih uzur untuk tidak jamaah dak Jumat begitu yang lain selesai maka dikatakan posisinya sama orang lain dia jamaah uh, salat salat uh, fardu jamaah dengan yang lain atau sendirian atau dia Jumatnya diganti zuhur Dicontohkan seperti dokter jaga. Pas waktu yang sholat, shift jumatan, ya sudah. Yang lain jumatan dia jaga. Atau seseorang yang kerja di sebuah perusahaan yang harus menjaga alat tertentu perusahaan, non-stop harus dijaga. Kalau tidak bisa berbahaya. Maka yang tugas jaga dia uzur, tidak jamaah, tidak jumat. Contoh yang lain e, polisi yang harus mengatur jalan. Barakallahu Yang nggak mungkin dilepaskan. Maka polisi tadi itu ada uzur, ndak jumatan, ndak jamaah pada waktunya. Diganti dengan waktu ketika dia sudah santai. Contoh yang lain penjaga tol. Penjaga gardu tol, baik yang membagikan kartu atau yang menerima fulus. Ini kalau di, di, tiga semua ya kawan, wah kacau ya namanya kendaraan. Datang semua nih yang mau ngambil mau ngambil kartu udah bisa, ya? yang bayar nggak bisa. Antrian panjang ini. Den den den den. nggak ada orang pada kemana nih? Jumatan. Lah, yang tugas jaga maka dia tidak ada kewajiban Jum'ah dan jamaah kala itu. Paham sama ya? Termasuk di dalamnya mereka sebutkan adalah security, security bagian keamanan yang tidak bisa meninggalkan tugasnya. Agar dia me, apa namanya meneruskan pekerjaannya dan dia mengerjakan duhur jamaah e, meninggalkan jumatan dan jamaah dia nanti ketika jumatan duhur sendiri para fikum wallahu taala a'lam bissawab <clears throat> jadi e, ini pertanyaan sempat diajukan oleh sebagian teman kita yang ada di Surabaya sana e, ini tol tol Surabaya Gresik ini ya kan jadi beberapa waktu saya sempat uh, taklim di uh, di tol ini, di tempatnya mereka kerja itu. Di situ dengan para pekerja tol. Ada sebagian ikhwan yang kerja di situ misalkan eh, mengusahakan taklim. Nah, ikhwah kita ini nggak punya ilmunya. Dia paling tidak suka, tidak mau kalau shift Jumat. Selalu nggak digantikan. Membuat keresahan di kalangan para direktur dan direksi-direksinya itu nah, sengaja ketika pas saya taklim di situ datang semuanya. Dari mulai uh, kepala tol ini, tol ini, tol ini, tol ini sampai direksinya. Datang langsung. Wah, hebat anak bilang gitu. Ketika saya tanya jawab, yang tanya langsung direksinya ini. Huh? Ustaz mau tanya Ustaz. Yang tanya kan tadi itu. Huh? Ini eh, kawan-kawan uh, dan teman-teman sebagian nih Ustaz, maksudnya nyindir teman-teman yang ada ini itu pernah nggak nggak pernah mau shift Jumat tuh saat katanya Jumatan itu sehingga mau tidak mau ya harus mengganti masalah itu nggak semudah yang dibayangkan cari ganti Ustaz umumnya kan cari ganti yang non Muslim ya nah, itu mereka terbatas banyak Muslimnya gitu nah nanti gimana Ustaz <laughs> kalau seandainya nggak dijaga tol jadi apa di kendaraan yang ada ini ini gimana hukumnya Ustaz Hah? Nah. Oh gitu Pak ya Masya Allah Anak soft Saya mau jawab Siap terima jawaban saya? Bingung dia. Tengok, tengok, tengok, <laughs> tengok gini. Lah. Tadi bapak tanya sama saya, siap tidak terima jawaban saya ini? Bingung dia. Khawatir jangan-jangan jawabannya ini enggak perlu dengan mereka, kotor ya. Wah panjang urusannya ini. Sebentar, kalau enggak siap, nggak usah, enggak usah saya, saya, saya jawab. Siap dengan jawaban saya? Yakin? Tengah-tengah. Ya Ustaz, enggak apa, enggak apa, enggak apa. Nah, tapi Ustaz, dia mulai tapi-tapi dulu dia. Tapi kan kalau seandainya begini kan loh, enggak usah pakai tapi-tapi, Pak. Saya mau tanya sama Bapak, siap dengan jawaban saya nanti ini? Dengan segenap konsekuensi dan resiko-resikonya? ya, ya, ya, Ustaz, ya, Ustaz. Ya sudah. Ini jawaban saya bilang bukan dari saya pribadi. Ini pertanyaan diajukan kepada para ulama besar kita. Nah, begitu yang disebutkan hukum asal kewajiban berjamaah di masjid jumatan segala macam ini hukum asal ada pengecualian nah, rinci dengan rincian tadi itu nih nih begini ini fatwa bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan sampai selesai gimana pak dengan jawaban saya terima kasih banyak Ustaz <laughs> tak awalnya ketakutan ternyata kok mendukung gitu loh nah, hanya saya bilang ya mungkin teman-teman saya ini pak belum tahu ilmu Insya Allah setelah saya kasih jawaban mereka akan siap shift ketika Jumatan dan merasa tidak eh, uh, ada masalah kalau harus eh, nggak uh, Jumatan untuk nanti zuhur sendirian. Gimana Ivan Ivan? Ya Ustaz, siap. Senang semua. Alhamdulillah. Masya Allah. Sampai jam berapa ini? Hmm? Allah musta'an. Seandainya ke depan masih ada program tebar majalah lagi mau diangkat juga tentang masalah Wahabi. Soalnya ada sebagian instansi yang ketika tahu yang menebarkan majalah orang yang berjenggot, mereka ada yang menceramahi ikhwa-ikhwa yang mengatakan masalah soal masalah Wahabi. Sepertinya mereka antipati dengan orang yang berjenggot dan dan singkang. Iya kalau itu jelas ya ikhwan. Banyak yang antipati dengan kata-kata Wahabi. Bahkan ketika tebar majalah sebagian tempat pun di, di, di cancel. Tidak boleh. Ya dikarenakan mohon maaf tokoh-tokoh daerahnya ikut partai merah ya. Jadi dicegah. Enggak boleh. Enggak boleh. Akhirnya menggunakan cara yang lain eh, supaya bisa tersebar dengan eh, dengan tidak begitu mencolok gitu di tangan-tangan yang ada. Ya kata daerahnya masing-masing. Kelepas eh, kepala negaranya, eh kepala, kepala daerahnya yang merah gitu ya langsung ditahan sama dia menghantam dia. Paspornya merah lagi masalahnya. Lu, apa ngopo iki? Lu gitu. Wah, ini kita orang yang kena ini. Cancel gitu. Itu yang sipil, yang sipil. Tapi yang militer semuanya mendukung. Sangat bagus. Insyaallah ya. Uh, program ini bukan sekali ini aja. Nah, wacana di kalangan para Allah, insyaallah kan, akan diteruskan dengan tema-tema yang lain yang memang kita anggap paling e, membahayakan. Barakallahu itu. Setelah komunis mungkin yang diangkat masalah syiar Rafidhah. Nanti yang lainnya e, bertahap. Mungkin nanti jin, jil apa gitu. Mungkin juga nanti membahas tentang masalah meluruskan makna Wahabi mungkin. Tapi ya ya jangka panjang ya. Jadi diantara upayanya ya harus sering-sering diangkat tema-tema terkait dengan masalah itu meluruskan wahabi dan segala macam. Hah? Ada Muhammad, ada Komar, minta Ustaz tema Ustaz, apa temanya? ah, ada apa dengan Wahabi? Nah, kan gitu ya. Supaya beliau mengupas panjang supaya bisa menjadi maklumat bagi para ikhwah. Barakallahu fikum Allah taala a'lamu bissawab. Cukup? Cukup? Nah. Ini jam tujuh empat lagi. Cukup? Hah? Oh <laughs> lanjut saja. <laughs> Wallahu Mohon dijelaskan maksud orang-orang yang lalai dari sholatnya. Semoga Allah merahmati anda. Ayakum. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ini uh, yang dimaksud atau yang masuk dalam kategori ini sangat banyak. Yang paling jelas, yang paling gamblang, yang tidak sholat. Namanya dari kusolah. Yang kedua ya ikhwan, orang yang fa'ilus salat melakukan salat tapi la khusyu' wa la tuma'nina fi salati. Enggak khusyuk, enggak tuma'nina dalam salatnya. Kayak ayam makan jagung. Alalai. Barakallahu fikum. Ini semuanya jelas gamblang barakallahu fikum. Adapun orang-orang yang sudah tumak nina, sudah tumak nina, gerakan-gerakannya benar, ah, tumak nina, tidak terburu-buru. Tapi Siki khusyuknya kurang Tidak ada masalah Yang wajib tumak ninah Khusyuk itu afdaliyah Faham ya? Ada mafhumun barakallahu fikum dan yang namanya kekhusuannya dilihat dari nina ya kalau dia orang yang sholatnya nggak tenang gitu, nampak tidak khusyuk. Dan juga sedikit masuk di dalamnya orang-orang yang dalam sholatnya tidak fokus. Hah? Allahu Akbar. Imamnya lagi baca, Ya jelas tuh maknina imamnya nggak enggak buru-buru. Jadi makmum dia. Tapi Allah Akbar pikirnya kemana-mana. Mikir apa, yes, mikir suhul, mikir apa, mikir apa, mikir apa. Tahu-tahu, eh, sudah, <laughs> sudah ruku. Allah Akbar begitu. Ini juga lalai dari sisi tadabur dan khusyuknya para kafikum. Tapi bertingkat-tingkat, ada yang eh, jelas-jelas eh, jelas -jelas penyimpangannya, ada yang batal sholatnya, ada yang tidak sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ada yang terkena lalai sedikit, ada yang semuanya lalai sesuai dengan kondisinya masing-masing. Barakalawikum. Wallahu taala a'lam bissawab. Udah kan? Selesai? Hah? Ya, apa yang mau diteruskan? Oh, enggak ada lagi yang mau tanyakan. Apa lagi? Hah? Barakallahu fikum. Dikarenakan ada lagi ya sudah. Ada lagi lah. ya tidak sah ya itu bisa naam orang yang uh, sholatnya tunda-tunda-tunda sampai akhir waktu atau sampai lalai eh, sampai apa uh, eh, tawadud naam juga dimasukkan demikian itu termasuk tindakannya kaum munafikin wa idha qamu ila sholati qamu kusala kalau bangkit sholat mereka malas itu menunda waktu sampai akhir tapi yang dibahas sekarang terkait dengan sahun itu sahu fi solatihi huwa